Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdiki subhanallahil azim adada khalqiki wa rida nafsiki wa wa bidada kalimatiki Allahumma salli wa sallim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salam ya rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu guru-guru yang mulia Majelis Cahaya Hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Kali ini kita kembali bersama Ustadz yang kita cintai. Abang yang Arifin cintai. Ustadz Ahmad Jaro. Jauh dari Kalimantan Selatan, Tanjung. Dari Banjar ke Tanjung itu 6 jam. Dan beliau tinggal di kampung Jaro. Dari Tanjung ke Jaro, satu jam paling ujung Kalimantan Selatan. Jauh datang. Karena cinta dengan majelis zikir. Dan tentu kita juga cinta dengan nasihat. Kita tidak ingin sia-siakan kehadiran beliau sebagai ulama. Kita minta fatwa, nasihat beliau agar kita yang bodoh ini semakin mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tema Kali ini adalah hablum minallah, hablum minan nas.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 Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu. Melainkan illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Melainkan dengan kita memperindah hubungan mesra dengan Allah dan memperindah hubungan mesra dengan manusia. Untuk kita selamat dalam kehidupan dunia lebih-lebih akhirat ada tiga hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, salatun. Yang kedua, salawatun. Yang ketiga, silatun. Apa itu salatun? Salatun itu hubungan kita dengan Allah. Setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita setiap hari, hendaklah kita selalu bertemu Allah. Hadirin, sudah pernah ketemu Allah? Dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى fil akhirati a'ma, wa وَأَضَلُّ sabila Siapa yang di dunianya tidak bertemu Allah, tidak melihat Allah, maka di akhiratnya pun dia tidak akan melihat Allah dan jalannya sesat. Orang yang nggak pernah ketemu Allah di dunia, jangan harap masuk surga. Bagaimana bertemu Allah di dunia? bertemu Allah di dunia. Bukan pertemuan fisik seperti kami ketemu dengan guru kami. Ini guru sesungguhnya. Kami di mana-mana sering hadir mendengar betis beliau di TV-TV kami dengar. Sekarang beliau undang Allah apa kata tawaduan guru kita. Ini pertemuan fisik. Pertemuan kita dengan Allah ada dua cara. Pertama dengan sholat. Yang kedua dengan zikir. Ketika kita sholat, kita sedang bermesraan dengan Allah. Berasik-asikan dengan Allah. Baik dalam sholat lima waktu, sholat, sholat sunat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, As-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'ratnya orang beriman. Jasadnya di bumi. Tapi rohnya di arah Rabbani. Bermesraan dengan Allah. Pertemuan yang kedua dengan zikir kita bisa bertemu Allah di pasar, di jalan, di toko, di mana saja kita bisa ketemu Allah, bahkan di mana saja. Dengan apa? Dengan zikir. Ada zikir lisan, ada zikir batin. Kita di zikir lisan kita kumandangkan di majelis zikir tasbih, istighfar, salawat dan zikir. Zikir batin yang mana? Zikir hati. Dalam tarikat Naksabandi diajarkan. Di bawah susu kiri dua jari. Namanya latifatul qalbi. Ada detak jantung. jantung itu diisi dengan kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Sambil jalan. Tapi hati kita Allah, Allah. Mungkin kalau kata sambil jalan baca La ilah illallah. La, sambil jalan orang kira, oh, apain ini? Maka ada cik Zikir yang kedua, zikir batin. Allah, Allah, Allah. Ketika kita berzikir dengan zikir lisan, dengan zikir hati, Allah, Allah. Maka ketika itu kita membina hubungan dengan Allah. Azkuruni, azkurkum. Hei hambaku, bila kalian ingat kepadaku, aku lebih ingat kepadamu. Ingat kita dengan Allah dengan banyak kekurangan, banyak kealpaan, tapi ingatnya Allah kepada kita. Subhanallah. Kalau sudah Allah ingat kepada hamanya, Allah curahkan rahmatnya, nikmatnya, ampunan yang begitu besar. Maka itu kata Allah, ana jalisun man aku teman duduk orang yang ingat kepadaku inilah hubungan mesra kita dengan Allah salat dan zikir sebenarnya Bapak Ibu hadirin pemirsa TV yang kami muliakan Kelihatannya kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Padahal bukan. Tarikan Allah. Kita ini seperti jarum. Diumpamakan ada magnet. Kelihatannya jarum yang mengejar magnet. Padahal bukan jarum, tapi magnet yang menarik jarum. Kelihatannya kita yang mendekat kepada Allah. Allah tarik, Allah pilih. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan nur Allah. Inilah hubungan mesra kita dengan Allah. Hubungan mesra yang kedua, salawatun. Hubungan mesra dengan baginda Rasulullah. Bagaimana memesrahkan hubungan dengan baginda Rasul? Dengan kita memperbanyak salawat ketika orang bersalawat, hakikatnya dia bersama Rasulullah. Guru kita mengajarkan satu salawat tadi di awal mukaddimah. Dan salawat yang diajarkan guru ini ada satu salawat yang dahsyat. Hadirin, kita ingin setiap hari minimal ada beberapa saat kontak batin dengan Nabi. Salawat mana ini? Ini salawat langsung bukan dari para masyayikh. Tapi langsung dari Allah. Ketika Nabi berada di aras, Allah mengucapkan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya kita baca, ada istiqamah waktu dalam sehari seratus kali. Kita baca, rasakan, kita berhadapan dengan Nabi. Assalamu alaika, salam untuk engkau. Tak itu damirnya mufrad, muzakkar, orang yang ada di hadapan. Ayuhan Nabi, wahai Nabi, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, berkah Allah untukmu. Mengucapkan salam, hukumnya sunnat. Menjawab salam, hukumnya wajib. Maka ketika itu Rasulullah menjawab salam kita. Kita mari hubungan mesra dengan Nabi memperbanyak salawat. Atau Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatai yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika orang bersalawat maka rohnya berhubungan dengan Rasulullah. Barakah Allah, salawat Allah, rahmat Allah melimpah kepada orang yang bersalawat. Dan selain salawat, mari kita mengamalkan ajaran Rasul tanda orang cinta kepada Nabi, kata Rasulullah, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai aku, dialah yang menghidupkan sunnahku. Kita hadir di majlis ini setiap hari ahad, setiap waktu zikir bersama. Ini sunnahnya Nabi. Allahu Akbar. Siapa yang mencintai aku bersamaku di dalam sorga. Kita cinta sama anak tapi Rasulullah lebih cinta kepada kita melebihi kita cinta kepada anak kita. Ayah ibu kita cinta kepada kita, tapi Rasul lebih sayang kepada kita melebihi ayah ibu kita. Kita sayang kepada diri kita, tapi Rasulullah lebih sayang kepada diri kita melebihi kita sendiri. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min ampusikum. Ada satu kirap ampasakum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ampasakum yang terbaik dari kamu. Azizun alaihima anittum. yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau punya satu perasaan empati kalau umatnya sakit Nabi ikut merasakan penderitaan Akan penderitaan umatnya sejak dulu sampai sekarang Ketika saat Nabi mau sakarat sakaratil maut, ketika Israel mohon izin mengambil roh Nabi dengan pelan sampai ke lutut Nabi terasakan pedihnya al maut. Israel stop dulu. Nabi berdoa kepada Allah, Ya Rob, kalau begini pedihnya al-maut yang kurasakan, Ya Allah, aku hambamu. Bagaimana dengan umatku ketika saat sakaratil maut? Aku mohon ya Rab, pedihnya al-maut yang dirasakan oleh umatku nanti. Jangan kau timpakan kepada mereka. Biar aku yang merasakannya ya Allah. umati umati Begitu cintanya Rasul kepada kita. Padahal Nabi kalau nggak mau mati juga bisa. Langsung hilang aja bisa. Ingin merasakan umatnya. Begitu harisun alaikum. Begitu Nabi sangat sayang kepada umatnya. Sampai ayat mengatakan, وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ rabbuka فَتَرْضَى Wahai Muhammad Rasulullah, kami Allah akan memberikan apa yang kau inginkan la yarda Muhammad wa wahidum min ummatihi binar. Nabi enggak reda kalau satu saja umatnya masuk neraka. Bi inna Ra'ufur Rahim. Ar-Ra'uf, Ar-Rahim nama Allah. Tapi dinisbahkan kepada Rasulullah. karena Nabi sifat kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Mari kita bina hubungan mesra dengan baginda Rasul. Memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah Nabi. Yang ketiga. Salatun, salawatun, silatun. Membina hubungan intim mesra dengan seluruh makhluk Allah. Bukan hanya manusia. Nabi mengatakan, Irhamu mampil ardi Yarhamukum mampis sama Sayangi orang di bumi Orang di langit akan sayang Semut saja kita sayangi Apalagi orang-orang yang hanya beda agama kita sayangi Tapi lakum dinukum Waliyadin Apalagi dengan orang beriman sayangnya karena Allah maka orang satu rahimnya karena Allah nanti pada hari kiamat Allah memanggil ainal mutahabu nabi jalali al yauma udilluhum tilli, yauma la jilla illa zilli. mana orang-orang yang di dunianya berkumpul bersilaturahim karena mencintai aku. Hari ini tidak ada naungan melainkan naungan aku. Mari kumpul bersamaku. Inilah tiga hal yang kalau kita melaksanakan salatun mesra dengan Allah. Salawatun bermesraan dengan baginda Rasulullah. Silat berhubungan dengan manusia, kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Allahu Akbar. Arifin kehabisan bahasa untuk menyimpulkan. Dan itulah kesimpulan sebenarnya. Tidak serta-merta hikam, hikmah keluar dari seorang lisan hamba Allah. Kecuali hamba Allah itu dibimbing oleh Allah. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli ikhlasihi wa istiqomatihi. Guru-guru, sahabatku, hikmah-hikmah hanya keluar dari hati yang ikhlas dan istiqomah di jalan Allah. Hikmah-hikmah yang membangun kesadaran bagi yang mendengarnya untuk mendekat kepada Allah. Jazakumullah Ustaz Ahmad Jaro dan kami akan terus minta antum untuk terus menasehati kami, memimpin kami yang lemah bodoh yang banyak dosa ini. Jazakumullah Ustaz Jainil Haq. Suara antum indah sekali setiap azan berkumandang. Jangan lupa amal jariah. Lihat selalu terpampang gambar masjid ya. Tadi dilihat itulah cita-cita kita ada lagi masjid besar di Gunung Sindur, di sini Gunung Sentul, sana Gunung Sindur dari gunung ke gunung dari jabal ke jabal. Kita ingin hidup dari gunung ke gunung, mendekat kepada Allah jalla jalaluhu. Kaparatul majlis. Eh sebelumnya jangan lupa infak hubungi Akhi Awaludin 0856 10 0856 90010. Semoga ikhwah yang beramal jariah semuanya diterima oleh Allah. Kaparatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.